kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan hukum-hukum yang berhubungan dengan puasa Ramadan dan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-14. Dan sesi ke-14 kita masuk kepada bab keutamaan puasa Al-Fadilah yang keberapa? Ketujuh. Fadilah yang ketujuh. Bahwa puasa yudha'ifus syabak. Puasa itu mengurangi syahwah. Membantu untuk mengurangi syahwah. Dan ini adalah dari keutamaan. Maka sebelum kita masuk kepada permasalahan silahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Bismillah. Pelajaran terakhir mau ditahrik. Min hadis Jabir. Pelajaran terakhir dari hadis Jabir, hadis Muad dan hadis Abi Ubaidah. Di dalam pembahasan terakhir bahwa fadilatus siam wikayatun minal ma'asi. Maka dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Kaab ibnu Ujrah, ya Kaabu, asau junnah, maka puasa itu adalah tameng. Wahada syahiduna. Ini poin pendalilan kita. Wasadakoh tutfi'ul khati'ah. Dan sadaqah dari harta-harta kita yang lebih. Itu akan menggugurkan dan mematikan dari dosa-dosa kita. Wassalah kurbanun wa burhanun. Auqala burhanun. Maka salah itu adalah kurban mendekatkan diri kepada Allah dan juga burhan. Ya Ka'ab ibn Ujrah innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin annar aula bihi. Wahai Ka'ab, tidaklah daging yang tumbuh dari hasil maisha pencarian rizki yang haram kecuali daging yang tumbuh tadi api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Hei, api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Maka wahai Ka'ab, annasu gadian. Maka manusia itu ada dua sifat dalam permasalahan. Dia itu menjual dirinya. Famubta'un nafsahu famu'tikuha. Waba'i'un nafsahu famubikuha. Maka bisa jadi dia menjualkan dirinya untuk keselamatan dirinya kepada Allah dengan masuk kepada surga dan bisa jadi dia menjual dirinya kepada kemaksiatan maka dia akan mencelakakannya. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Abd ibnu Humaid di dalam musnadnya dan Imam Ahmad kulluhum min tariq ibni Husaim an Abdurrahman ibni Sabit an Jabir. Maka ibnu Husaim huwa Abdullah ibnu Utsman ibnu Husaim rawi yang sikoh dan Abdurrahman ibnu Sabit juga rawi yang sikoh. Namun disifatkan banyak melaksanakan irsal. Namun periwayatannya dari Jabir di sini mutasilah. Seperti berkata Abu Hatim rawaan Umar mursal waan Jabir ibni Abdillah mutasil. Di kitabnya Jarah wa Ta'dil dari karya anaknya Ibnu Abi Hatim. Maka maknanya periwayatan dari Jabir bersambung. Maka hadis ini hadis yang sahih dari Jabir dan ucapan as-salah burhan maka dia itu adalah bukti nyata bahwa orang-orang yang memegang agamanya seorang muslim dia melaksanakan salat karena salat itu adalah tiangnya agama maka di hadis mutafakun alaih dari Ibn Umar disebutkan bunyal Islam ala khams syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah. Bahwa tiang dari agama itu ada lima, di antaranya setelah syahadat melaksanakan sholat. Maka ini burhan. Dia seorang muslim, naam. Mana buktinya? Sholat. Maka di hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma baina asyirk wal kufur wal islam tarkus salat wal ahad bainana wa bainal kufur wasyirk tarkus salat maka penjeda dan pembeda antara seorang muslim dengan kafir adalah di saat dalam keadaan salat maka di saat seorang muslim mengaku muslim dan KTP-nya tertulis Islam namun dia tidak salat maka tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir munafik. Maka oleh sebab itu dulu orang-orang munafik mereka disifatkan di Al-Qur'an dalam keadaan bermalas-malasan dalam salat. Innal munafikin yukhadi'unallahu wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Maka mereka itu sifat orang-orang munafik mereka seakan-akan menipu Allah. Padahal Allah menipu mereka. Di saat dibangunkan salat, haya ala salah, komu kusala, malas. Karena tujuannya apa? Yura unan nas. Mereka salat hanya untuk dilihat manusia, bukan dari iman. Dan Allah berfirman, walayatuna salah illa wahum kusala. Tidaklah mereka datang salat dalam keadaan masbuk, Mungkin masbuknya salat isya sudah paling ujung karena tidak ada iman. Mereka malas karena dingin dan karena tidak ada yang melihat kesempatan untuk bermalas-malasan. Maka disebutkan oleh Imam At-Tabari makna layatunaha illa mutasakilin biha. Maka mereka tidaklah datang kepada sholat kecuali merasa berat li'annahum layarjuna biadaiha thawaban wa la bitarkiha iqaban. Karena mereka kata Imam At-Tabari jika mereka melaksanakan dengan malas-malas pun mereka tidak akan mendapatkan pahala. Dan bahkan jika mereka mencuri-curi untuk sholat di rumah ataupun tinggal di rumah, maka mereka pun tidak menganggap ini adalah dosa. Sehingga mereka sangat malas. Dan disebutkan alamat dari orang-orang yang munafik, maka mereka sholat di rumah. Padahal tidak ada udur dan sholat di rumah. Maka itu alamat orang-orang munafik di saat cuaca mendukung untuk mereka dari goib, mereka sholat di rumah. Dan seperti hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah, di mana Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi berkata, laqad hamamtu an uhriqa buyut haula al mukhallafin min salatil jamaah. Aku telah berhimmah untuk keluar dan seseorang menggantikanku menjadi imam, kemudian aku membakar rumah-rumah mereka orang yang menyelisihi salat berjamaah. Ini hadis-hadisnya sahih mutafakun alaih. Dan begitu pun dari Ibnu Mas'ud yang mutafakun alaih, Raqad laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anni shalah ilal munafiq. Maka aku telah melihat kata Ibnu Mas'ud, orang-orang yang menyelisihi salat berjamaah di mana mereka salat di rumah-rumah mereka adalah orang-orang munafik. Qad ulima nifaquhu au maridun au maridun maka telah diketahui penyakitnya di hati mereka karena kenifakan tadi sehingga mereka salat di rumah malas In kanal al-maridu la yamshi baina rijlaihi hatta ya'tiya shalah. Jika dia sakit maka dia akan mampu berjalan namun permasalahannya karena nifak. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-shalah fil masjid alladhi yu'danu fihi. Maka telah mengajari kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-hidayah dan sunan bahwa dari sunan yang merupakan hidayah kita melaksanakan sholat di masjid yang didengungkan adan padanya. Maknanya sholat laki-laki itu di masjid. Maka betapa nikmat mempunyai istri solehah yang mana suaminya tidak ada udur salat di mas di rumah malas dikatakan ha kamu kamu seperti kami perempuan salat di rumah dan sebagainya dan itu yang kami dengar dari perempuan-perempuan dari Yaman maka laki-laki kebanyakan di sana tidak ada yang di rumah semuanya pergi ke masjid kecuali yang udur sakit dan sebagainya kemudian disebutkan di dalam hadis yang akhir di hadis Jabir bahwa annasu godian famubta'un nafsahu famu'tikuha wa ba'i'un nafsahu famubikuha. Maka ini menjadi pendalilan hadis ini bahwa seluruh manusia dia akan menjadi penyebab untuk kehancuran dirinya dan menjadi penyebab dia melaksanakan kebaikannya. Maka bisa jadi dia menjual dirinya untuk Allah. Maka Allah membebaskan dia dari adab api neraka. Dan bisa jadi manusia menjual dirinya untuk dunia dan untuk kemaksiatan kepada Allah. Maka dia telah menjual dirinya kepada perkara-perkara dunia yang hina. Yang menyebut, menyebut yang menyebutkan dari taah kepada Allah. Maka lafad hadis ini menjadi pendalilan bahwa manusia memilih jalannya sendiri. Ada yang menjual dirinya untuk Allah dalam ketaatan dan ada yang menjual dirinya untuk dunia yang melalaikan untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka ini banyak di dalam ayat Al-Qur'an seperti Allah berfirman, Allah hastara minal mu'minin angfusahum wa amwalahum bi lahumul jannah." Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala telah membeli dari orang-orang mukmin dari diri-diri mereka yang mana mereka menjual dirinya untuk Allah dengan melaksanakan seluruh ibadah tidak mesti jihad saja, menuntut ilmu, lelah, capek dan sebagainya, salat berjamaah dan harta-harta mereka yang diinfakkan untuk Allah bi annalahumul jannah. Maka mereka menjual diri-dirinya untuk membeli surga. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dzalika huwal fauzul adzim." Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang menjual dirinya untuk taat kepada Allah dan menginfakkan hartanya untuk taat kepada Allah bahwa bagi mereka fauzul adim Al-fauzul adim. Dan juga di dalam Al-Baqarah yang dekat, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ Wallahu ra'ufun bil ibad. Wallahu ra'ufun bil ibad. Surat Al-Baqarah. Yang maknanya juga sama. Maka bahwa di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Maka Allah ra'ufun bil ibad. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan mereka orang-orang yang menjual diri-diri mereka untuk Allah dan ini makna hadis ini. Dan begitu pun di dalam Az-Zumar. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dalika huwal khusranul mubin. Maka mereka orang-orang yang menjual dirinya untuk dunia yang melalaikannya maka mereka khosiru angfusahum wa ahlihim. Mereka akan khosaro, merugi dari apa-apa yang mereka usahakan dan juga dari keluarga-keluarganya di hari kiamat kelak. Maka inilah jual beli yang paling merugikan. Dan begitu pun di dalam hadis di riwayat hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang turunnya ayat wa angdir asiratakal akrobin. Maka wahai Muhammad serulah dari kerabat-kerabat kamu. Kemudian disebutkan di riwayat ya ma'syar Quraisy istarau anfusakum minallah la ugni ankum minallahi syai'a. Maka wahai kelompok Quraisy dari kabilahku yang besar istarau anfusakum minallah. Maka jualah diri-diri kalian kepada Allah karena aku tidak bisa menjamin kalian untuk selamat dari api neraka kecuali dari diri diri kalian. Kemudian menyebutkan dengan lafaz yang sering kita ulang, ya bani Abdul Muthalib wa ya bani Abdi Manaf wa ya bani Lu'ai ibn Ka'ab angkidu angfusakum minan nar. Maka inilah hadis Jabir. Adapun hadis Mu'ad bin Jabal dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Surah Hadatsana Hamad siapa di sini? Ahmad Ibnu Salamah an Asim ibnu Bahdalah, an Syahr ibnu Hausab, an Muad. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Syahr ibnu Hausab yang mana dia hafalannya rusak dan juga tidak mendengar dari Muad. Namun mempunyai jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari jalan Muhammad ibnu Ismail. Haddathana al-Muharibi an Fitr. Ahbaroni Habib ibnu Abi Thabit Anil Hakam Ibni Utaibah An Maimun Ibni Abi Saib Ibnu Abi Sabib An Muad. Maka sanad ini pun doaif juga. Yang kedua. Karena Al-Habib Ibnu Abi Sabit mudallis dan mengucapkan dengan an-anah. Dan juga Maimun Ibnu Abi Sabib dia solehul hadis. Hadisnya agak kurang lemah. Dan datang riwayat yang lain dari riwayat Su'bah Anil Hakam An Urwah ibni An Nazal An Muad ibni Jabal. Maka di sini sanadnya pun doif. Dikatakan bahwa Rauh ibnu Ubadah meriwayatkan dari Su'bah bahwa Urwah ibnu Nazal tidak mendengar dari Mu'ad. Maka ini jalan yang ketiga, yang do'if. Dan datang jalan yang keempat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dan Abdul Razak dari jalan Asim ibni Abi Nujud an Abi Wa'il an Mu'ad ibni Jabal. Maka di sini semua rijalnya sikot namun Abu Wa'il dia tidak mendengar dari Mu'ad. Maka sanatnya terputus. Maka dari hadis Mu'ad ini bisa naik kepada derajat Hasanun di Ligoirih. Yang mana lafadznya Sa'unabi'ukum bi bin minal khair as mujunnah. Wasadaqah tutfi'ul fiul khati'ah kama yutfi'ul ma'an nar wa qiyamul abd al lail summa qara'a tatajafa hum anil madaji maka aku berikan perkara-perkara dari pintu-pintu kebaikan yang menyebabkan masuk surga. Pertama as-saum, dia itu adalah junnah, tameng. Dan sedekah, dia akan memadamkan dari dosa-dosa seperti air memadamkan api dan juga bangun malam. Maka ini adalah kebaikan dan hadisnya tadi kami sebutkan. Adapun hadis Abu Ubaidah Ibnu Jarrah yang mengatakan dari Nabi as-saumu malam yuhriqha maka puasa itu adalah tameng selama tamengnya itu dengan catatan tidak rusak. Maka hadis Abi Ubaidah Ibnu Jarrah di sini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra dan Ibnu Abi Syaibah serta Ad-Darimi. Semuanya dari jalan Bashar ibnu Abi Saib, Anil Walid ibnu Abdurrahman, An Ayad ibnu Gutaif, An Abi Ubaidah ibnu Jarrah. Maka di sini Bashar ibnu Abi Saif majhulul hal. Diriwayatkan oleh jamaah namun tidak ada yang mentausik dia. Maka hadis ini dhaif dikarenakan Rawi yang majhul tadi, Bashar. Namun, karena lafadznya sama, As-Sawmu Junnah, naik kepada derajat Hasan Ligoirih dari riwayat yang sebelumnya dari Mu'ad, dan juga dari Jabir Ibni Abdullah. Maka ini tahrij hadis tentang permasalahan hadis-hadis yang sebelumnya. Dan minbab faidah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, siapa namanya? Amir Ibni Abdillah Ibnil Jarrah. Dan periwayatannya dari Nabi sangat banyak. Dan Abu Ubaidah ibn Jarrah diriwayatkan pula oleh para sahabat yang lain seperti Al-Irbad ibn Sariyah, Jabir ibn Abdillah, Abu Umamah Al-Bahili, Samurah ibn Jundub, dan Abdurrahman ibnu Wanam dan Aslam Maula Umar, maka mereka meriwayatkan kebanyakan dari Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Hadisnya di Sahih Muslim hanya satu, kata Imam Ad-Dahabi. Dan keutamaan dari Abu Ubaidah ibnu Jarrah banyak. Kita ringkas dengan keutamaan dari segi amanah. Maka telah dilakobi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bi Amin al Muslimin, orang yang paling menjaga amanah dari kaum muslimin di zamannya. Seperti hadis yang datang dari Anas ibnu Malik, Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam likuli umatin aminun wa aminu hadil ummah Abu Ubaidata ibnul Jarrah. Maka pada setiap kaum, setiap zaman itu pasti ada orang yang bisa dipercaya. Dan orang yang bisa dipercaya dan paling amanah di zamanku adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini pujian Nabi atasnya. Kemudian setelah itu kita masuk sekarang kepada hadis yang baru dari Al-Fadilah As-Sabi'ah, keutamaan yang ketujuh. Maka dari keutamaan berpuasa yudha'ifus syabak. Dia itu melemahkan syahwah. Lalu melemahkan syahwah, keutamaan na'am. Maksudnya keutamaan untuk para jomblower. <laughs> Maka para jomblo, keutamaan dari puasa bisa dipergunakan di sini. Kenapa penulis menulis keutamaan puasa adalah yudha'ifus syabab. Melemahkan syahwat. Dari segi mana? Kita katakan dari tadi. Dari segi para, para jomblo. Yang mana para jomblo di sini di saat naik hitam. <laughs> naik darah. Maka mana pelampiasan? Tidak ada. Lalu bagaimana mendengar fatwa-fatwa su dari ulama asu seperti Al-Qardawi dan sebagainya, tidak apa-apa onani kalau terpaksa. Maka haram, tidak boleh. Lalu apa? Inilah dari solution. The big solution. The solve problem. Pemecahan masalah bagi para jomblo. Jika naik pitam, maka tinggal melaksanakan puasa. Tidak usah dijawantahkan dengan melaksanakan onani ataupun masturbation ataupun bahasa Arabnya istina ataupun bahasa Indonesianya apa? Tadi sudah disebutkan onani bahasa Indonesia. Baik. Maka di sini hukumnya haram. Mulailah jelas. Ah, ini keutamaannya. Maka ketahuilah ya ibadah Allah dari keutamaan yang ketujuh, puasa itu dia adalah mendinginkan syahwat. Maka bagi para jomblo untuk melaksanakan puasa yang banyak. Karena dia akan menjadi obat penawar. Mana dalilnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud? Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ma'syarasy syabab Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innalahu wija fa innalahu wija. Maknanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarat syabab, wahai para syabab." Di sini kitabnya kepada syabab menandakan para syabab yang jomblo yang sahwatnya berapi-api namun tidak ada pelampiasan. Maka bagaimana kitabnya kepada para syabab dikarenakan tadi yang tidak ada pelampiasan. Kalau syabab seperti kita ada pelampiasan ya tidak apa-apa. Namun maknanya di sini tidak ada pelampiasan. Maka manistato aminkumul ba'ah fal yatazawwaj. Apa makna al-ba'ah? Al-ba'ah maknanya al kudroh Qudrah untuk apa? Untuk menikah. Maka kudroh untuk menikah apa saja? Seseorang ingin menikah mempunyai kemampuan apa saja? Indak ya Hudzaifah? Pulus. Untuk apa pulus? Untuk menikah, membayar mahar. Pulus saja. Enggak ada yang lain. Sudah, ah, ya sudah. Sesuai dengan ilmu <laughs> yang ada jawabannya. <laughs> Maka fulus, doruri fulus. Eh? Alasan jajan, ngejajanin istri, traktir bakso. Khair insyaallah. Jadi fulus fakat, maafi gair. Taib. Hadal muradil ba'ah ae al-mu'nah. Au al-mu'an at-tazwid yakni persiapan untuk menikah butuh kepada rumah, butuh kepada perkakas dan butuh kepada uang untuk mahar dan juga al-wata, kemampuan untuk berkoitus. Ini syarat yang paling utama. Maka jika ada seseorang yang dia tahu bahwa dia impoten, dia lemah syahwat, tidak bisa bangun pagi, Bangun siang tidak bisa juga, bangun malam tidak bisa. Maka jangan mendolimi anak orang. Kenapa? Karena anak orang itu hanya dibeli dengan harta. Seperti tadi Hudaifah, pulus bes. Setelah diikat dengan pulus, tidak ada nafkah batiniah, maka dia terdolimi. Maka makna al-ba'ah yang diinginkan di sini adalah dua, bukan satu. Kudroh alal watak wal mu'an at-tazwij. Kemampuan untuk berereksi dan juga kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya dari segi sandang, pangan, papan dan yang paling penting al-wata. Bisa jadi seseorang kaya raya dia mampu untuk menikahi empat istri sekaligus. Namun Mr. P-nya tidak berfungsi maka di sini tidak baik untuk menikah. Adapun ahsanul farj maknanya adalah menjaga dari al-farj. Maka ini yang menjadi pendalilan bahwa mu'nah ataupun al-ba'ah yang diinginkan adalah kemampuan dari syahwat karena intinya untuk menjaga al-farj. Sehingga kalau dia impoten, ya sudah terjaga parutnya Tidak butuh lagi untuk menikah. Daripada mendolimi orang lain. Fa'inahu agadulil basor. Dan menundukkan pandangan dan juga menjinakkan dari al-farj. Waman lam yastati, maka jika tidak mampu Bagaimana menjinakkannya? Fa'alaihi bisaum. Agar dia berpuasa. Fa'inalahu wija. Karena dengan saum itu wija. Apa makna wija? Wija adalah pengkebirian. Maka dia itu bagaikan pengkebirian. Apa pengkebirian? Bagaikan si Teis dikebiri. Diikat Mr. t sampai tidak bisa keluar. Maka itu dinamakan alwija. Maknanya di sini puasa itu menyebabkan menjadi lemah dari syahwatnya dan ini adalah obat dan ini keutamaan berpuasa. Maka syahidnya di sini dari faidah puasa adalah barang siapa yang dia itu mempunyai istri tetapi dia dalam keadaan bekerja di luar negeri ataupun di luar negeri maka dia jauh dari istrinya agar melaksanakan puasa. Dan begitupun para jomblo yang insya Allah tidak jomblo forever akan mendapatkan kemudahan di saat dengan puasa untuk menjaga syahwatnya. Maka kita di sini para tulab diusahakan berpuasa Senin dan Kamis, disediakan sahur dan berbuka, tujuannya diantaranya untuk itu. Fa'inalahu wija, karena mempunyai sistem untuk pengkebirian, sehingga menjadi dingin sahwatnya. Maka ini syahidnya dari keutamaan berpuasa. Kenapa? Karena di sana menjawab mufti-mufti yang sesat seperti Yusuf Al-Qardawi dan yang lainnya. Di saat ditanya tentang permasalahan onani dikatakan tidak apa-apa onani jika terpaksa. Maka akan terus terpaksa kalau begitu. Agar tidak apa-apa. <laughs> Madorot terus. Dalam keadaan darurat, darurat, darurat. Kenapa? Saya seorang laki-laki yang bekerja di kantor. Karena dikerja di kantor itu ikhtilat. Eh, siapa yang suruh kau kerja di kantor? Ikhtilat. Saya seorang pemuda yang kuliah di college. In university. Maka teman kuliah menggunakan pakaian-pakaian yang seronok. Nah, daripada masuk kepada zina kan lebih baik bla bla bla Nah, maka di sini masuk kepada perkara doruroh Berarti dicari doruroh terus. Keluarlah dari kampus. Bukan mencari doruroh dan doruroh Maka disinilah menjadi keutamaan dikarenakan untuk menjawab problem. Apakah dengan onani dijawab tidak? Karena onani itu sendiri haram. Dalilnya di dalam surat apa? Al-Mu'minun. Yang mana Allah berfirman, pada aflahal mu'minun alladinahum hum fi salatihim khashi'un waladinahum hum 'anil lagwi mu'ridun waladzina hum li zakati fa'ilun waladinahum hum li furujihim hafidun. Maka orang-orang yang beriman disifatkan yang menjadi poin di sini. Mereka menjaga alat-alat kemaluan mereka. Mr. P dijaga. Ila ala azwajihim kecuali kepada istri-istri mereka maka boleh au mamalakat aimanuhum atau kepada budak-budak beliannya fainahum ghairu malumin maka perkara itu mengejawantahkan dari syahwatnya kepada yang disebutkan tadi istri dan budak-budak beliannya yang perempuan boleh ghairu malumin namun setelah itu disebutkan faman ibtagha wara adzalika ulaika humul adun maka orang-orang yang mengejawantahkan syahwatnya tadi bukan kepada dua perkara, tidak kepada istri ataupun kepada budak beliannya, maka dia itu termasuk adun orang-orang yang berdosa melampaui batas. Maka pertanyaannya di sini yang mana dia adalah dengan alat-alat tertentu yang mana bisa mengeluarkan mani. Maka jawabnya masuk tidak kepada ayat ila azwajihim aumama malakat aimanuhum. Maka seks toys masuk kepada itu apa tidak? Azwajihim wa malakat aimanuhum. seks toys masuk apa tidak? Tidak. Berarti hukumnya haram. Maka jelas. Tidak ada dari fatwa-fatwa ulama ahli sunnah yang mengatakan onani itu halal. Indah dorurah. Maka akan diambil dorurah terus. Kuliahnya terus ditamatkan dan terus <laughs> melaksanakan onani karena doruroh. Maka fatwa-fatwa Yusuf Qardawi dan yang lainnya di kitabnya Al Halal wal Haram lebih baik menyebutkan Al Halal wal Halal. <laughs> karena semuanya halal, musik halal, e, masalah onani pun halal dan yang lainnya banyak. Hasil bab ini masuk keutamaan dari berpuasa yudha'ifu syabab dari sini. Dia adalah solusi untuk mengobati para jomblo dan mengobati orang-orang yang bekerja di luar. Di saat naik pitam maka diredupkan dengan berpuasa. Paham ya wajah pendalilannya? Maka kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairah.